جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود Sekarang kita butuh waktu untuk mengerti kenapa di usia segini masih sendiri. Butuh waktu untuk mengerti. Mungkin Allah emang lagi mempersiapkan calon imam kita yang ideal banget. Nah untuk mendapatkan seseorang yang ideal itu kan butuh waktu. Kalau yang apa adanya kan yang apa diobral gitu kan gampang. Tapi ini karena terlalu istimewa kayak permata, mutiara itu benar-benar dibentuk saking istimewanya butuh waktu yang lama. Sama kayak kita beli kendaraan. Kalau yang warnanya apa pasaran kan langsung ready stock ya. Tapi kalau yang warnanya paling unik sendiri kan inden kan. Sampai mau beli satu kendaraan aja indennya bisa dua bulan. Kenapa? Warna ini jarang pak istimewa sehingga harus inden. Kalau yang ready stock banyak tuh warna standar aja. Begitu juga dengan jodoh. Ada jodoh ready stock, ada jodoh inden. Nah yang inden ini biasanya istimewa. Itu salah satu hikmahnya. Siapa tahu emang dia inden karena lagi mengkhatamkan Al-Quran. Dia berazam, ya Allah saya nggak pengen nikah dulu sebelum khatam juz 30. <laughs> Harus nggak harus 30 juz kan? Sebelum khatam juz 30. Berapa lama? 15 tahun. <laughs> Nah, mungkin dia pengen hafal juz eh, uh, 30 juz, mungkin dia pengen hafal 100 hadis, mungkin dia pengen uh, mapan dulu supaya bisa benar-benar membahagiakan dan menafkahi keluarga besar, bukan cuma istrinya tapi juga mertua dan segala macam. Kita memang akan dikasih oleh Allah pasangan yang istimewa, makanya inden sehingga kita bersabar, mudah-mudahan ada kebaikan. La'allahu khair wa ma indallahi khair. Mudah-mudahan di sini ada kebaikan, apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Terus berhusnuzon. Ketemu-ketemu, ternyata emang benar, wajar kalau kita inden, istimewa banget. Akhlaknya itu luar biasa. Itu yang dialami oleh uh, Khadijah. Nikah, meninggal. Nikah lagi, meninggal lagi suaminya. Kenapa meninggal? Karena Allah lagi mempersiapkan seseorang yang mungkin pas suaminya meninggal, Nabi Muhammad masih kecil. Tapi Khadijah disuruh punya keluarga dulu biar ada yang ngedampingin dia terjauh dari fitnah. Cuman gak boleh lama-lama harus pergi karena mau digantiin oleh orang yang lebih istimewa yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bagi Khadijah ketika suami pertamanya meninggal itu musibah. Nikah lagi. Suami kedua meninggal lebih musibah lagi. Udah gitu sendiri sekian lama baru ketemu dengan orang yang paling istimewa. Gak ada manusia yang lebih istimewa daripada suaminya Khadijah yaitu Rasulullah SAW. Allah punya rencana. Awalnya Khadijah menangis, yang kedua Khadijah menangis, tetapi setelah dia faham rahasia yang ketiga, mungkin dia akan mengatakan bahwa inilah yang terbaik untuk saya. Kalau saya tahu ini dari dulu, maka saya akan tahu bahwa Allah itu maha baik kepada saya.